pada kesempatan ini kita akan membacakan tafsiran dari surat At-Tariq Ayat yang ke-11 hingga ke-17 biiznillah taala. Sebelum kita membacakan tafsiran dari ayat-ayat tersebut, maka kita akan membaca terlebih dahulu ya ayatnya dengan sempurna mulai yang ke-11 hingga ke-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Maka pada tujuh ayat yang terakhir di dalam surat At-Tariq ini pun sebagaimana pada ayat-ayat di surat-surat yang lain ataupun di ayat-ayat sebelumnya di dalam surat At-Tariq yaitu bertemakan kurang lebihnya adalah mengokohkan keyakinan akidah kaum muslimin yang ini juga dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ya, di awal-awal dakwah di pertengahan dan bahkan hingga berakhirnya dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masalah keyakinan, masalah akidah senantiasa disampaikan oleh Rasulullah memang bahwa di awal-awal dakwah khususnya adalah pra hijrah beliau dan para sahabatnya radhiyallahu alaihi ajmain ke Madinah. Tema-tema akidah ini masih menjadi tema-tema yang sangat-sangat dominan dari setiap dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun bukan berarti tatkala beliau dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain telah berhijrah ke kota Madinah maka kemudian melupakan masalah akidah. Tidak. Ya masalah akidah adalah masalah yang prinsip, masalah yang menjadi fondasi dari berbagai macam syariat Islam yang kemudian ditegakkan di atasnya. Ya sebagaimana yang bisa kita dapatkan pelajaran ini dari banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan Sampai-sampai bahwa menjelang wafatnya beliau beberapa hari sebelumnya Masalah akidah pun senantiasa beliau sampaikan kepada umatnya Maka ini sekali lagi menjadi peringatan bagi kita semuanya Agar tidak pernah bosan Tidak pernah bosan untuk terus menerus belajar masalah akidah di samping juga kita belajar masalah ibadah, masalah muamalah dan yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam tujuh ayat yang terakhir di dalam surat At-Tariq ini khususnya adalah di ayat yang ke sebelas dan ke-12 mengulangi kembali sumpah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan di permulaan surat yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala pada sumpah yang pertama yaitu was-samaa'i wat Wa ma adraka mat an-najm saqib Maka kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala mengulang sumpah ini pada bagian yang kedua yaitu dengan wassama idatir raja wal ardi dzatis sad. Nah, apakah ada keterkaitan Apakah ada munasabah? Apakah ada hubungan antara sumpah Allah Subhanahu wa taala bersama konten yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan sumpah yang kedua bersama konten ataupun isi e, dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah padanya di sumpah yang kedua. Wallahu taala e, menurut Syekh Saleh Ibnu Saimin rahimahullahu taala beliau menyatakan bahwa ini ada keterkaitannya. Ini ada hubungannya, ini ada munasabahnya. Bahwa pada sumpah yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pebintangan ya dengan pebintangan yang ada di langit yang jumlahnya sangat banyak dan pebintangan ini pun memiliki ukuran yang berbeda-beda dari yang kecil sampai yang terbesar dan juga memiliki garis edar yang juga telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan di mana bintang-bintang yang ada di langit ini pun sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Mulk yang di antara faedahnya adalah sebagai hiasan ya sebagai hiasan di angkasa. Maka betapa indahnya ketika malam gelap gulita dan kemudian tidak adanya mendung yang tampak dalam pandangan kita adalah bebintangan yang jumlahnya kita semuanya tidak mengetahui dan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu indahnya Selain bahwa bintang ini Sebagai hiasan di angkasa Namun Memiliki manfaat Faidah yang lain Yaitu sebagai Rujuman syayatin Sebagai Alat yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melempar syaitan yang ada di langit yang syaitan ini di dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa mereka antara satu dengan yang lain ya saling membantu, saling ta'awun, bahkan saling bersambung. Ya satu ada di satu seton ada di atas seton yang lainnya terus seperti itu hingga sampai ke langit. Apa maksud syaitan melakukan berbagai macam aktivitas ini? Maka mereka memiliki keinginan yaitu nas sam'a dalam rangka untuk mencuri wahyu. Ya, mencuri wahyu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada rasul yang ada di langit yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Yang kemudian akan disampaikan pula kepada rasul yang ada di muka bumi. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di mana Allah Subhanahu wa taala melempar para syaitan dengan bebintangan ini di antara faedah yang sangat penting Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga keautentikan wahyu yang hendak Allah Azza wa Jalla berikan kepada malaikat Jibril agar tidak ada yang tercuri sedikit pun. Dan kaitannya dengan sumpah yang kedua yang di dalam sumpah yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i dzatir raj' dan demi langit yang memiliki hujan yang mengandung hujan yang menurunkan hujan yang artinya hujan itu turun dari langit ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa tatkala pada konten di sumpah yang pertama Allah Subhanahu wa taala berjanji meskipun secara implisit menjaga keautentikan Al-Qur'an maka pada sumpah yang kedua ini Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita fungsi Al-Qur'an bagi manusia itu sama dengan fungsi hujan bagi tetumbuhan dan tanaman. Yang hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada sumpah yang kedua wal ardi dzatis sada. Dan demi bumi yang memiliki belahan-belahan yang sangat banyak. Yang dari belahan-belahan ini, belahan-belahan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka kita melihat ketika air hujan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit maka kemudian belahan-belahan bumi yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan ini dijadikan sebagai eh, tempat tumbuhnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan dijadikan tempat munculnya berbagai macam uh, bebijian ya ataupun tumbuhan yang muncul dari bebijian yang terkadang aneh bagi kita. Ya terasa aneh betapa tidak kita melihat tetumbuhan yang baru saja mekar muncul dari bebijian yang tentulah sangat sangat lemah, sangat halus. Kalaulah kita sentuh maka akan e, putuslah dia. Namun dengan izin Allah ternyata mampu menembus bumi yang ketika semisal semula kering kerontang baru terkena guyuran hujan satu dua kali dan keadaan bumi masih tetap keras. Namun biiznillahi taala ternyata uh, tetumbuhan baik yang tumbuh uh, dari akar-akar ataupun yang tumbuh dari bebijian ini dan izin Allah Subhanahu wa taala mampu menembus bumi yang keras tadi. Kenapa? Karena memang bumi ini memiliki as-sada Ya, as-sada' maknanya adalah al-insyiqaq yakni memiliki belahan-belahan. Yang ini tentulah yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita ingat dahulu ketika kita membahas idzas sama'u syaqqat. Ya, bumi terbelah eh, ketika mohon maaf ketika langit terbelah, maka bumi ini pun juga ada belahan belahan Dan ini semua adalah menunjukkan tentang Keagungan Allah Azza wa Jalla Maka itulah fungsi hujan yang jatuh ke bumi Yang kemudian dengan sebab jatuhnya air hujan ke bumi Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan Sekian banyak ketumbuhan Menghidupkan sekian banyak bebijian Maka itulah Al-Quran Yang e, memiliki fungsi untuk menghidupkan hati manusia. Ya, inilah kurang lebih keterkaitan munasabah antara sumpah Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang kedua. Eh, bahwa Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam kemudian diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu dan kemudian diberikan kepada manusia para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain dan kemudian terus mereka sampaikan dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita saat ini dan bahkan sampai kepada akhir zaman nanti itu satu di antara fungsinya Al-Qur'an adalah berfungsi sebagai penghidup ruh penghidup jiwa yang gersang penghidup jiwa yang bahkan hampir mati. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan ruh. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Al-Qur'anul Karim, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ruh. Dan kita tahu bahasanya ruh ini adalah simbol kehidupan. Ketika seseorang tidak memiliki ruh, maka maka orang tadi sudah dianggap sebagai orang yang mati. Nah, Al-Qur'an ini menjadi ruh bagi jiwa kita, bagi hati kita. Maka Al-Qur'an akan menghidupkan hati kita. Bahkan orang yang hatinya hampir mati sekalipun bisa kemudian hidup dengan Al-Qur'an. Dan ini banyak sekali kita dapatkan. Berapa banyak orang-orang yang mereka hatinya hampir mati keras membaca namun tiba-tiba bisa lentur, bisa lembek, bisa lunak dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai permisalan di zaman Rasulullah adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala Orang yang memiliki hati yang keras sehingga dengan kerasnya hati menentang dakwah Rasulullah ketika adiknya, adik perempuannya Fatimah masuk ke dalam agama Islam maka dia marah besar. Ditambah lagi kemarahannya ketika suaminya, suami adiknya ikut masuk ke dalam agama Islam maka marah besar luar biasa. Namun dengan izin Allah Azza wa Jalla seorang Umar yang cerdas, seorang Umar yang paham betul bahasa Arab. Tatkala adiknya membacakan Al-Qur'an di hadapannya, maka luluhlah hati beliau yang keras. Dan kemudian hiduplah hatinya sehingga menerima kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita dapatkan hal itu sampai sekarang ini. Berapa banyak para pendeta yang dalam masa pembelajaran mereka dari kecil sampai menjadi pendeta. Yang mereka terima adalah pelajaran-pelajaran yang menunjukkan kebencian mereka terhadap agama Islam. Agama Islam didiskreditkan di dalam pelajaran-pelajaran mereka. Namun biiznillah taala tatkala mereka maksud awalnya ingin lebih bisa menghancurkan Islam dengan mempelajari Al-Qur'an namun berapa banyak kemudian Allah Subhanahu wa taala justru meluluhkan hati mereka. Allah menghidupkan hati mereka sehingga mereka pun mengetahui kebenaran Dan akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam Banyak di pendeta, di Indonesia pun banyak Dan bahkan kita melihat Dengan sebab lisan Dr. Zakir Naik Hafizahullah Ta'ala Berapa banyak orang yang kemudian masuk ke dalam agama Islam ketika mereka mau mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala membandingkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab mereka maka mereka pun kemudian meninggalkan agama mereka dan kemudian masuk ke dalam agama Islam tidak terlepas adalah saudara dan saudari kita yang juga ada di Indonesia dalam uh, safar dakwah beliau ke Indonesia maka banyak yang kemudian alhamdulillah masuk ke dalam agama Islam. Inilah di antara fungsi Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam rangka untuk menghidupkan hati manusia. Innahu laqaulun fasl. Maka sungguh Al-Qur'an adalah al-fasl. Allah Azza wa Jalla mensifati Al-Qur'an dengan al-fasl. Bahkan Allah Mendahulunya dengan uh, harfut taukid yaitu inna huruf taukid huruf yang berfungsi untuk menekankan menegaskan tentang konten yang ada di depannya maka Allah katakan sungguh Al-Qur'an ini adalah la kaulun masih tambah la lagi masih innahu la kaulun Ya, ada dua pentaukitan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahwa Al-Qur'an ini adalah kaulun fasal. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala fasal yang memiliki uh, sifat ya, yang memiliki sifat sebagai pembeda. Ya, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Mana yang selayaknya dilakukan dan mana yang selayaknya tidak dilakukan. Pembeda mana orang-orang yang memiliki sifat-sifat kekufuran dan mana orang-orang yang memiliki sifat-sifat keimanan. Mana orang-orang yang memiliki sifat-sifat ketaatan dan mana orang-orang yang memiliki sifat-sifat tidak taat kepada Allah dan seterusnya. Maka Al-Qur'an adalah qaulun fasal. Ya, perkataan yang membedakan antara itu semuanya. Dan juga Al-Qur'an dikatakan fasal. Karena Al-Quran terkadang langsung dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Al-Qur'anul Karim Ini dinisbahkan perkataannya kepada malaikat Jibril. Dan pula terkadang Al-Qur'anul Al Karim ini dinisbahkan sebagai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ketika Al-Qur'an ini dinisbahkan disandarkan kepada Allah itu adalah penyandaran yang hakiki. Ya, penyandaran yang hakiki. Kenapa? karena memang bahwa Al-Qur'anul Karim ini merupakan kalamullah. Ya, merupakan kalamullah. Sehingga Al-Qur'an yang merupakan kalamullah ini adalah ucapan yang paling baik untuk dijadikan sebagai sarana berzikir. Ya, sarana berzikir sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau menyatakan bahwa zikir yang paling utama Dikir secara global, dikir secara mujmal, dikir yang tidak dikaitkan dengan ibadah tertentu, maka yang paling utama adalah kiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Kenapa? Semuanya adalah kalamullah. Berbeda keadaannya tatkala memang dikaitkan dengan ibadah tertentu seperti apa dikir yang selayaknya dibaca yang sebaiknya dibaca oleh seorang usai melakukan salat fardu, maka tentulah itu yang lebih utama ketimbang baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena terkait dengan ibadah tertentu. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan innahu laqaulu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin ya dalam surat At-Takwir yang dulu pernah kita sampaikan Maksudnya Al-Quran ini adalah ucapan seorang utusan yang mulia Yang memiliki kekuatan Di sisi zat yang memiliki arsh yang kokoh Yang ditaati Ini adalah malaikat Maka untuk ucapan Allah uh, mohon maaf untuk firman Allah Subhanahu wa taala yang menyandarkan Al-Qur'an ini sebagai ucapan Jibril. Al-Qur'an ini sebagai ucapan Rasulullah ini adalah penyandaran yang sifatnya adalah nisbi. Ya, penyandaran yang sifatnya adalah nisbi, yaitu tidak sungguhan. Dikatakan perkataan Jibril, kenapa? Dari Jibril inilah disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dikatakan sebagai perkataan Rasulullah karena Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini kepada umat manusia itu kepada para sahabatnya Rasulullah alaihim ajmain yang biasanya ucapan ini disandarkan pada yang mengucapkannya ya, namun penyadaran untuk yang dua terakhir ini adalah penyadaran yang sifatnya nisbi Ya bukan penyadaran yang sifatnya hakiki. Ya adapun penyadaran yang pertama ini adalah penyadaran yang hakiki dan itu adalah penyadaran yang memiliki makna uh, milk ucapan ataupun firman itu memang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya dan kemudian memberikannya kepada malaikat Jibril. Dan adapun dari Jibril kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada umat manusia, ini adalah penyadaran yang sifatnya nisbi. Inilah yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Maka innahu laqaulun laqaulun fasl. Ya, Al-Qur'an adalah ucapan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemisah. Ya, yang menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan, orang yang bertakwa dan orang yang zalim, orang yang kafir dan orang yang e, mukmin. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang kafir terhadap Al-Qur'anul Karim itu sendiri dan orang-orang yang mengimani Al-Qur'an itu sendiri. Maka orang-orang yang kemudian betul-betul beriman dengan rukun-rukun iman yang satu di antaranya adalah beriman dan Al-Qur'anul Karim. Kemudian orang tadi berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang dituntut oleh syariat Islam. Mulai dari mempelajari membacanya, eh, kemudian membacanya itu sendiri, kemudian mentadaburinya dengan memahami tafsir-tafsir para ulama yang muktabar di dalamnya dan kemudian mengamalkan kandungannya di dalam kehidupan sehari-hari maka mereka kemudian mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla ya mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla itu berupa dimuliakan sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar eh, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum. Yang artinya kurang lebih bahasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan kitab ini sekelompok kaum ya, satu kaum dan kemudian Allah Subhanahu wa taala merendahkan beberapa kaum yang lain dengan kitab ini. Yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memuliakan beberapa kaum dengan Al-Qur'an dan kemudian merendahkan beberapa kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Siapa yang dimuliakan? yaitu yang mereka bisa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai tadi mulai dari yang terendah, mulai membaca huruf-huruf ya, belajar membaca huruf-huruf yang ada di dalamnya hingga mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita lihat kaum muslimin pun ya, kaum muslimin pun tatkala tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dan bahkan menjadikan uh, Al-Qur'an sebagai sesuatu yang mahjura sebagaimana karta, uh, sebagaimana firman Allah Al-Qur'an ditinggalkan maka tentulah kaum muslimin pun akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan akan dihinakan dan direndahkan oleh umat lainnya. Pasti ini sebuah aksioma. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi telah kita sebutkan seingat saya adalah riwayat Abu Dawud. Ya. Inna Allah yarfau bihadzal kitabi aqwaman wa yadu bihi akharin. Maka kaum muslimin kita dapatkan sekarang ini yang kita lihat kaum muslimin sangat-sangat banyak Kahusai sail, namun banyak sebagaimana buih yang ada di lautan. KTP-nya muslim. Namun tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagaimana yang Allah tuntut. Banyak eh, banyak kaum muslimin yang sampai saat ini belum tergerak hatinya untuk mempelajari membaca Al-Qur'an. Mempelajari membacanya saja belum. Apalagi kemudian menghafalkannya apalagi kemudian mentadaburi maknanya apalagi kemudian membaca tafsiran para ulama dan apalagi kemudian mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya di dalam kehidupan sehari-hari wajar banyaknya kaum muslimin tidak kemudian memberikan dampak kemuliaan bagi kaum muslimin itu sendiri. Kenapa? Karena uh, waja'alu al-Qur'ana mahjura. Mereka kaum muslimin menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Maka satu-satunya jalan kemuliaan akan kita dapatkan manakala kita kaum muslimin kembali berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa ma huwa bil hazal. Dan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan yang sifatnya sendaukuro main-main apalagi asatirul awalin sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir itu hanya cerita orang-orang terdahulu hanya katanya, katanya dan katanya dan ternyata dewasa ini pun dewasa ini pun ada salah seorang yang saya kira dia adalah penganut komunis yang mengatakan bahwa orang yang bersaksi Allah itu ada itu adalah pembohong. Orang yang bersaksi Muhammad itu adalah ada itu adalah pembohong. Kenapa? Karena Allah sekarang tidak kita lihat, Muhammad pun sekarang tidak kita lihat, maka bohong. Ya, konsekuensinya Kata dia berarti Al-Quran itu juga adalah bohong Hadis Rasulullah adalah bohong Waliyadubillah Padahal Al-Quran Wama huwa bil hazal Al-Quran bukanlah permainan Bukanlah sendau kurau Bukanlah cerita orang-orang terdahulu Nenek moyang terdahulu bukan Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla maka orang-orang kafir yang memiliki sifat semacam itu innahum yakiduna kaida. Orang-orang kafir ini kemudian membuat makar-makar yang luar biasa. Setelah mereka menuduh Al-Qur'an adalah ucapan Rasulullah, adalah cerita orang-orang terdahulu dan sederetan ucapan-ucapan yang tidak selayaknya ini adalah sihir dan itu ternyata tidak bisa mempan untuk kemudian menjadikan murtad kembali para sahabat yang telah memeluk ke dalam agama Islam. Akhirnya mereka pun jengkel. Ini para pengikut Muhammad ini luar biasa. Udah digembosi. Bahasanya Al-Quran itu adalah cerita orang terdahulu. Al-Quran adalah sihir. Al-Quran adalah ucapan tukang syair dan seterusnya. Namun mereka tetap tidak mau meninggalkan agama yang telah dipeluknya. Agama baru yang dipeluk oleh baginda Rasulullah SAW. Maka akhirnya mereka pun membuat makar. Dengan berbagai macam makar, mulai dari intimidasi. Intimidasi per person masing-masing sahabat. Mereka diintimidasi. yang dia orang yang uh, sahabat yang masuk ke dalam agama Islam dan dia masih berstatus sebagai budak maka akan diintimidasi pertama kali oleh tuannya. Contohnya adalah Bilal bin Rabah. Yang tak berhenti terus diintimidasi oleh bosnya. Oleh tuannya. Dan apa yang dia ucapkan hanya ahad, ahad, ahad. Allah subhanahu wa ta'ala adalah dat yang maha tunggal. Yang tidak memiliki sekutu. Dan kemudian di antara makar yang paling besar adalah makar tatkala mereka ingin membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada beliau Rasulullah agar menyampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain apa? Yaitu agar mereka berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Yang sebelumnya pernah dilakukan hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia sebanyak dua kali. Dan ketika mereka pulang, ya setelah meminta suaka politik kepada pemimpin yang ada di Habasyah, aman sementara waktu mereka pulang diintimidasi kembali. Maka karena intimidasi demi intimidasi yang dilakukan mulai dari person sampai ke mujtama e, masyarakat kaum muslimin ketika itu secara umum dan mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala merasa cukup berikan ujian kepada mereka dan mereka lulus dan akhirnya mereka diperkenankan untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, pada saat-saat baginda Rasulullah hendak berhijrah ke kota Madinah karena beliau berhijrah terakhir kali. Para sahabat diperintahkan untuk berhijrah terlebih dahulu. Sehingga para sahabat ini pun dari kalangan muhajirin yang berhijrah sesampai di kota Madinah yang mereka tahu bahasa juga Rasulullah akan berhijrah menyusul mereka dari pagi ke pagi mereka senantiasa menunggu datangnya baginda Rasulullah SAW ditambah dengan penduduk kota Madinah. Mereka menunggu dari pagi sampai siang. Ketika menjelang sore tidak datang maka mereka pun pulang. Dan beberapa hari dilakukan semacam itu. Begitu menanti-nanti datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bahwa peristiwa hijrahnya beliau dan para eh, dan sahabat beliau sekaligus mertua beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ini memang menempuh perjalanan yang eh, telah diatur oleh beliau mulai tidak melewati jalan yang biasanya dilewati oleh orang-orang yang pergi dari kota Mekah ke kota Madinah dan bahkan kemudian eh, beliau pun beliau berdua pun beristirahat di beberapa tempat yang telah disepakati dan kemudian dihapusnyalah jejak mereka berdua dan seterusnya dan bahkan kemudian beliau berdua pun sampai e, menginap di gua selama tiga hari. Ini menjadikan orang-orang kafir mereka pusing luar biasa. Mereka membuat tipu daya, namun kenyataannya belum juga bisa menemukan baginda Rasulullah SAW yang pada saat peristiwa hijrah ini mereka telah bersepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk membunuh yang sebelumnya belum sampai pada tingkat membunuh. Namun ketika e, terdengar peristiwa hendak hijrahnya Rasulullah maka diumumkan siapapun yang bisa membawa Rasulullah mati atau hidup dan diserahkan kepada para eh, gembong orang-orang kafir maka hadiahnya adalah seratus unta. Ya hadiahnya seratus unta. Ya dia yang cukup fantastis bagi mereka pada saat itu. Seratus unta terbaik menanti orang yang bisa membawa Rasulullah pulang ke hadapan para zu'ama, para pembesar orang-orang kafir. Namun berapa hari mereka membuat eh, mencari Rasulullah, mereka pun membuat tipu daya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kemampuan ya Allah memiliki kemampuan untuk membalas tipu daya mereka. Dimulai dari pada saat Rasulullah SAW nginap ya menginap di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf, ataupun pada saat Rasulullah bermalam ketika itu dan Rasulullah mengundang Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian Selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah dikenakan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah pada malam hari itu beliau terjaga. Dan beliau tahu bahasanya di luar banyak orang yang telah menanti keluarnya beliau dari rumah tersebut. Sepuluh orang terpilih telah menjaga rumah di mana Rasulullah bermalam ketika itu. Namun Allah membalas tipu daya mereka. Maka mereka telah berjaga, semuanya berjaga bergantian. Namun ternyata mereka tidak mengetahui keluarnya Rasulullah SAW hingga pagi telah tiba. Pagi tiba mereka masuk, dilihat yang ada hanyalah Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka tahu persis bahasanya Rasulullah bermalam di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum hum la yubsirun. Ya sebagaimana dalam surat Yasin ayat yang ke-9. Dan kami jadikan di depan mereka tembok, di belakang mereka pun juga tembok dan kami butakan mata-mata mereka. Ini tipu daya Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang hendak uh, membuat tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di banyak tafsir disampaikan wallahu taala alam nih di dalam apa namanya kitab tarikh ya, di dalam kitab tarikh banyak di dalam kitab tarikh disampaikan sebab Allah membutakan mereka Allah menjadikan mereka tidak melihat dibutakan mereka itu bukan berarti mereka kemudian setelah itu tidak bisa melihat sama sekali tidak namun mereka dibutakan sehingga tidak melihat Rasulullah saja setelah itu mereka bisa melihat kembali Di mana ketika itu baginda Rasulullah SAW mengambil pasir dan kemudian melemparkan kepada mereka sehingga mereka pun tidak bisa melihat baginda Rasulullah yang keluar dengan e, tanpa terawasi oleh mereka sedikit pun, tanpa dilihat oleh mereka sedikit pun. Ya, mereka e, Rasulullah keluar dalam keadaan nyaman. Nah, setelah pagi hari tiba dan yang dilihat di dalamnya hanyalah Ali bin Abi Thalib maka mereka pun kemudian mencari jejak, itu jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau Rasulullah dan sahabatnya itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala pun sampailah ke satu gua. Di mana gua ini oleh sahabat para sahabat yang lain mereka mengatakan kami semuanya melihat bahwa gua itu terbuka menganga. Gua itu maftuhun, terbuka menganga. Wa kulluna ya'lamu annal ghar al-maftuh. Gua itu terbuka menganga, tidak ada pintunya. Artinya e, model gua yang bagian luarnya juga lebar. Tidak kemudian gua yang luarnya sempit hanya semisal muat dipakai untuk masuk seorang namun di dalamnya lebar bukan. Ini guanya itu ya seperti itu saja menganga. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengatakan seandainya mereka orang-orang kafir melihat kaki-kaki mereka ya seandainya orang-orang kafir ini melihat kaki-kaki mereka la absorona Ya, lau nadhara ila qudamahi labsarana. Seandainya mereka melihat kaki mereka, pastilah mereka akan melihat kami kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Maka Abu Bakar Siddiq ketika itu sungguh sangat bersedih. Sedihnya bukan untuk dirinya namun sedihnya untuk Rasulullah. Bagaimana nanti kalau Rasulullah sampai dicederai apalagi dibunuh oleh mereka? Namun baginda Rasulullah justru yang menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ma dhannuka bisnaini Allahu sadisuhuma. Tidak usahlah bersedih wahai Abu Bakar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Ya, menyertai kita. Dan apa yang kau kira? Apakah kita hanya berdua? Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya. Ya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ini kata Rasulullah dalam rangka untuk menenangkan Abu Bakar yang kelihatan sangat-sangat gundah gulana. Ya ketika beliau Abu Bakar melihat ke atas dan kaki-kaki mereka kelihatan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Namun ya Allah e, balas tipu daya mereka sehingga mereka di antara mereka tidak ada yang melihat kepada kakinya. Seandainya mereka melihat kakinya saja, misalnya kakinya gatal kemudian digaruk, dia akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah jadikan mereka pun tidak melihat kepada kaki-kaki mereka. Ya, ini diantara bentuk makar Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dan makar di sini tidaklah tepat diberikan makna konotasi yang negatif. Namun makar Allah tipu daya Allah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Eh, para ulama menyebutnya sebagai bentuk balas makarnya orang-orang yang berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat makar kepada rasulnya, berbuat makar kepada uh, kitab-kitabnya, berbuat makar kepada orang-orang yang beriman. Kita pun ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ya, ayat yang ke-30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka. Dan ingatlah tatkala orang-orang kafir itu berbuat makar kepada dirimu untuk memenjarakan dirimu, ya untuk menangkap dirimu, au yaqtuluka ataukah ataukah untuk juga membunuh dirimu, au yuhrijuka ataupun untuk mengusir dirimu. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk membalas ya makar mereka. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya mereka membuat tipu daya maka aku balas ya tipu daya mereka. Dan kemudian famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Berilah tangguh. Ya, berilah tangguh orang-orang kafir ini uh, sebentar saja. Maka mereka nanti akan kemudian mengetahui apa dampak ya perbuatan yang telah mereka lakukan kepada dirimu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu Sehingga dalam kurun waktu yang pendek Rasulullah berhijrah ke kota Madinah belum sampai 10 tahun e, seingat saya kota Mekah ditaklukkan kembali di tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 Hijriah yang kemudian pada tahun ke-9-nya dimulailah ditunaikan e, haji yang pertama. Ya, pada saat itu kemudian ditunaikan haji yang pertama yang menjadi amirul hajnya, pemimpin hajinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan kemudian baginda Rasulullah menunaikan ibadah haji baru tahun ke-10 Hijriah. Ya. Dalam kurun waktu yang uh, kurang lebih berarti 8 tahun inilah Rasulullah membuat satu komunitas baru yang mendapatkan dukungan full dari penduduk kota Madinah. Maka kemudian pada waktu ini beliau melakukan peperangan demi peperangan dan kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan buah yang manis bagi orang-orang muslim dan buah yang pahit bagi orang-orang kafir yaitu berupa ditaklukkannya kota Mekah yang berarti kota Mekah kembali jatuh ke, tang ke tangan pangkuan kaum muslimin. Namun demikian Rasulullah SAW adalah seorang makhluk yang sangat mulia. Para sahabatnya pun juga mulia. Maka beliau mengatakan kepada orang-orang Mekah La tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya, tidak ada cercaan lagi bagi kalian yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling penyayang kepada para hambanya. Dan inilah ucapan yang diucapkan juga oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada para eh, kepada para saudaranya yang saudaranya telah berbuat makar kepada beliau mulai dari mengajak beliau bermain ke padang pasir dan kemudian e, memasukkannya ke sumur ya tidak dibunuhnya namun dimasukkannya ke sumur dan kemudian beliau dijual ya, e, oleh se sekelompok kafilah dagang dengan harga yang murah dan seterusnya maka ketika kemudian beliau menjadi seorang menteri keuangan. Di Mesir memiliki kemuliaan dan kemudian eh, bahkan beliau menjadi penguasa dan para saudaranya pun ketika itu datang ke sana untuk membeli makanan dan seterusnya dan di antara mereka ada yang mencuri dan akhirnya eh, mereka pun mendapatkan kesengsaraan maka inilah yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan ini pula yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah yang selama itu telah menyiksa Rasulullah dan para sahabatnya yang masuk ke dalam agama Islam. Namun mereka yang telah masuk ke dalam agama Islam pada saat itu yaitu Yaumul Fath karena pada saat tertaklukkannya kota Mekah banyak sekali kaum e, orang-orang yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Namun yang tidak masuk masuk ke dalam agama Islam selama mereka tidak mengganggu juga dimaafkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah contoh dari seorang yang sangat mulia yang Allah juga abadikan di dalam surat Al-Anfal kulilladina kafaru iyan tahu yughfar lahum makot salaf katakanlah kepada orang-orang kafir manakala mereka berhenti dari kekafirannya dan masuk ke dalam agama Islam maka akan diampunkan seluruh kesalahan-kesalahan yang telah lalu sehingga ini pun menjadikan sebab lebih banyak lagi orang-orang yang Eh, orang penduduk para eh, penduduk Mekah yang kemudian masuk ke dalam agama Islam biiznillah taala dan dengan sebab eh, kebaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian akhir dari surat At-Tariq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan <clears throat> hidayahnya kepada kita semuanya, memberikan taufiknya kepada kita semuanya, memberikan uh, maunah pertolongannya kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa menghidupkan jiwa-jiwa kita dengan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Banyak salah dan kurang yang mohon maaf dan segala kebenaran datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wa wasallam ala, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Pertanyaan pertama, Al-Qur'an bisa menghidupkan jiwa jiwa eh, jiwa jika dibaca tulisan Arabnya saja atau harus dengan mengetahui artinya. Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bisa lunak hatinya dengan semata-mata mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Sebagian yang lain lunak dengan mengetahui kandungan makna Al-Quran. Kemudian sebagian yang lain lagi lunak hatinya setelah memperdebatkan Al-Quranul Karim. Maka semuanya bisa memungkinkan. Ya, semuanya bisa memungkinkan dengan sebab Al-Quran seseorang akan bisa terlunakkan hatinya. Namun tentulah bagi kita yang mungkin sudah bisa baca Al-Qur'an namun juga hati masih keras ya berarti kita perlu meningkatkan lagi dengan melunakkan hati kita dengan mempelajari artinya bahkan tidak sampai di situ kemudian mempelajari kandungan maknanya mentadaburi maknanya mempelajari Eh, faidah-faidah yang diberikan oleh para ahli tafsir dan seterusnya. Dan kemudian senantiasa kita jadikan sebagai bacaan-bacaan di dalam salat kita, dalam salat fardu kita, dalam salat sunnah kita, lebih-lebih lagi adalah dalam qiyamul lail kita. Karena bahwa di antara sebab Al-Qur'an kokoh manakala sering kita baca. Wallahu taala alam. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika hati tidak kunjung luluh dengan Al-Qur'an maka harus bagaimana? Ya tadi sudah kita sampaikan banyak orang yang luluh hatinya dengan Al-Qur'an dengan berbagai macam cara. Ya, Anda mungkin sudah sampai saat ini sudah berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca sudah. Kemudian tahu maknanya sudah. Namun kenapa juga hati belum luluh? Ya berarti kita tingkatkan lagi. Berarti kita perlu mentadaburi kandungan Al-Qur'an. Kita tingkatkan lagi, kita kemudian mencoba untuk kita amalkan. Ya, untuk kita amalkan apa yang telah kita ketahui dari Al-Qur'an dimulai dari surat Al-Baqarah. Ya, karena sebagai sabda dari Rasulullah SAW bahwa Al-Qur'an akan menjadi syafi' menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang menjadikannya sebagai bahan bacaan, sebagai sumber untuk amalan dimulai dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maka coba kita kemudian amalkan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan demikian tapi e, di antara kita bukankah ya, bukankah banyak di antara kita karena Al-Qur'an bukanlah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang kita pun dengan baca bahasa Arabnya dan maknanya pun sudah berbeda, maka tentulah faedah itu akan kita dapatkan ya selain kita mengetahui terjemahannya namun kita juga tetap membaca bahasa Arabnya, baca uh, eh, Al-Qur'an dalam bahasa Arabnya. Kita kemudian mentadaburinya, mengetahui tafsirannya mudah-mudahan ini akan mengantarkan kita menjadi orang yang memiliki hati yang lebih lunak dengan Al-Qur'anul Al Karim. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana caranya mengatasi uh, Futur dari baca Al-Quran Dan menghafalnya Adakah kiat-kiat Agar kita dapat istiqomah Dalam baca dan menghafal Al-Quranul Karim Jazakumullah khairan wa jazakillahu khairan Untuk mengatasi futur dari membacanya satu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan. La akulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, akan tapi akan tapi alif lam mim berarti tiga huruf dan berarti alif lam mim akan mendatangkan hasanah kebaikan kepada kita ya 30 hasanah 30 kebaikan. Ini motivasi yang sangat kuat bagi kita untuk baca Al-Qur'an. Satu huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Dan ini adalah balasan yang minimal. Bisa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dengan yang lebih banyak. Nah, kemudian kalau kita beribadah kan yang kita cari adalah hasanah, yang kita cari adalah kebaikan. Kebaikan terpampang di hadapan kita. Masa kita tidak tergerak untuk kemudian baca Al-Quranul Karim. Untuk menghafalkannya, terkadang seorang uh, futur bosan ya menghafalkan Al-Quran. Nah, bosannya seorang menghafalkan Al-Quran ini boleh jadi perlu kita cari sebabnya. Kenapa? Kok kita futur untuk menghafalkan Al-Quran? Boleh jadi kita banyak menghafalkan eh, kata-kata uh, ataupun yang lainnya selain Al-Qur'an. Sehingga ini menjadikan sebab putur. Jadi kita cari terlebih dahulu sebabnya apa? Mungkin kita terlalu banyak asik ya, asik dengan gadgetnya. Sehingga merasa tidak punya lagi kesempatan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Maka kalau begitu bagilah waktu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan kemudian seluruh waktu dianggap penting untuk membuka gadgetnya sementara tidak merasa penting untuk membuka Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara kiatnya untuk tetap bisa menghafal menghafal Al-Qur'an ya, paling tidak bisa kita amalkan di dalam salat malam kita. Dan itu yang paling banyak dilakukan oleh para orang-orang salat termasuk oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah sholat malam satu rakaat membaca tiga surat terpanjang dalam Al-Quran Al-Baqarah, Ali Imran dan surat An-Nisa. Satu rakaat. Dan ini satu di antara contoh kepada kita bagaimana supaya kita bisa tetap uh, aktif ya menghafalkan Al-Qur'an. Wallahu alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kita bisa rutin baca Al-Quran di kesibukan kuliah Tidak dipungkiri sering dalam satu hari tidak sama Eh, sekali membacanya. Masing-masing kita tentulah memiliki waktu longgar yang berbeda-beda dengan orang lain. Ya. Maka cobalah kita cari kapan waktu longgar kita. Kalau kita mengatakan tidak ada waktu longgar, saya kira mustahil. Mustahil. Karena terkadang kita begitu sangat merasa penting ya untuk membuka ketika ada ting ya, tanda masuknya satu berita, WA kah, lain kah, e, eh, SMS kah dan yang lain. Namun terkadang kita tidak merasa memiliki kesempatan untuk baca Al-Qur'an. Maka carilah waktu yang paling memungkinkan bagi kita untuk baca Al-Qur'an. Mungkin pagi hari, mungkin siang hari, mungkin malam hari sesuai dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing dari diri kita. Kalau Anda seorang mahasiswa dan Anda mengatakan terkadang sangat sibuk dengan kuliahnya, saya juga pernah memiliki salah seorang teman mahasiswa di Teknik Kimia UGM. Dia lulus dengan e, waktu yang cepat. Teknik Kimia ini katanya biasanya lama, dia 4 tahun lulus. Dan e, mendapatkan nilai yang bagus namun yang lebih luar biasa sanjungan yang kita berikan bukan bagusnya nilai kuliah, namun selesai kuliah ternyata selesai menghafalkan Al-Qur'an. Ini mahasiswa. Kalau Anda mahasiswa saya kira bisa dicontoh ya mencontoh saudara kita ini. Sekarang jadi uh, pemimpin di Madinatul Quran. Ya beliau adalah Ustadz Fauzan Abdillah. Ya. Yang beliau lulus kuliah namun juga lulus di dalam menghafalkan al quran al Karim. Yang setelah beliau usai kuliah di Teknik Kimia UGM, kemudian masuk di Universitas Islam Madinah S1 dan S2-nya di sana. Maka intinya perbaikilah manajemen waktu wallahu taala alam. Apakah boleh meminta bantuan kepada teman non-muslim Bantuan berupa tugas-tugas kuliah Apa termasuk meminta pertolongan kepada orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran Bahwa yang tidak boleh Kita jadikan sebagai uh, wali Dan satu, satu makna di antara makna wali adalah teman Adalah mereka yang mengusir kita ya Mengusir kita dari negeri-negeri kita dan kemudian memusuhi kita, maka terhadap orang yang semacam itu janganlah kita minta pertolongan dunia dan akhirat. Namun terhadap mereka yang tidak musuh kita dengan permusuhan semacam itu dalam masalah keduniaan maka tidaklah mengapa. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kurang lebih la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian ya untuk berbuat baik, untuk berbuat adil ya kepada mereka orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ya, sungguh Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka dalam masalah-masalah keduniaan ya, dalam masalah-masalah keduniaan kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah apapun selama muamalah tadi tidak dilarang dalam agama maka insyaallah boleh. Wallahu taala alam. Namun seandainya ada teman muslim yang uh, bisa menolong kita ya, tentulah akan lebih baik kita meminta pertolongan kepada saudara kita sesama muslim. Manakah yang lebih utama membaca Al-Qur'an atau zikir pagi dan petang? Ini saya katakan tadi, kalau terkait dengan momentum tertentu maka itulah yang terbaik. Ya. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itulah yang terbaik. Ini kalau dikaitkan dengan momentum tertentu. Namun ketika tidak berkaitan dengan momentum tertentu, tidak berkaitan dengan waktu tertentu, ibadah tertentu, maka baca Al-Qur'an itulah yang lebih baik ya. Kalau pagi hari di sana ada dikir pagi petang yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tentulah itu yang lebih baik. Wallahu taala alam. Ya demikian yang bisa kita sampaikan Sekali lagi banyak salah kurang yang mohon maaf Dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Ala pemingkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada akhuna waktu kami kembalikan.